بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله نواصل القراءة kita lanjutkan bacaan kitab Al-Mulakhas في شرح كتاب التوحيد الذي ألفه معالي الشيخ الدكتور صالح فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ووصلنا إلى باب قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير kita sampai pada bab firman Allah Ta'ala walladzina tad'una min dunhi ma yamlikuna min khitmir dan kita masuk pada hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu eh, hadis Ibnu Umar ya. Taib. Qala Syekh Islam Muhammad Ibn Abdullah rahimahullah taala wa fihi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Wafihi dan di dalam kitab sahih An Ibn Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah meridai keduanya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida rafa'a ra'sahu" apabila beliau telah mengangkat kepalanya minar ruku dari ruku fi akhirah di rakaat terakhir lihat lafadznya fi akhirah di rakaat yang terakhir kenapa demikian karena ini nanti terkait dengan uslub riwayah wa dirayah hadis bagaimana para sahabat meriwayatkan tentang salat rakaat salat dalam salat karena nanti sebagian ulama berselisih pendapat tentang duduk tawaruk dan iftirash di dalam sholat fajar. Karena adanya perbedaan lafad yang digunakan oleh sahabat. Terutama dalam hadis Abu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang menjadi perbedaan istidla apa istimbat kesimpulan dari Al-Imam Al-Jalil Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah. Qala minal fajri. Dari salat fajar. Tidak dikatakan rakaat saniyah, tetapi rakaat akhirah ya. Rakaat yang terakhir. Sehingga dari sini juga kita akan memahami tentang at-tasyahudul awal dengan tasyahudul akhir. Ya. Tasyahud yang pertama dengan tasyahud yang akhir. Yang terakhir. Baik. Di dalam rokat terakhir ketika Rasulullah SAW telah mengangkat kepalanya dari ruku ini berarti ketika itidal Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma la'an fulanan wa fulana. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan, kutuklah fulan dan fulan. Ya Rasulullah SAW mengutuk fulan dan fulan di dalam salatnya. Jadi inilah inilah yang dikatakan dengan doa an-nazilah atau qunutun nazilah. Doa qunut nazilah. Ini yani bukan dengan Allahumma hdina fiman hadait, tetapi dengan mendoakan sesuai dengan apa yang menjadi permintaannya. ma yaqul setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd Wahai Rabb kami Walakal hamd Dan bagimu segala puji Nah Dan di sini juga Ada nuktah Latifah Satu poin yang penting Ikhtalafa fihi al-ulama di mana para ulama berselisih pendapat tentang ucapan Rabbana walakal hamd. Ada yang mereka i'tamada ala hadis ma fihi waw wa ma fihi waw. Ada yang bersandar pada hadis yang di dalamnya ada wawnya dan ada yang bersandar pada hadis yang tidak ada wawnya. Nah, Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan dengan Rabbana walakal hamd dengan waw. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Rabbana lakal hamdu. Begitu ya. Tanpa waw. Taib. Nah, fa anzalallah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Ini mu'atiban li Rasul sallallahu tentunya dalam rangka menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka minal amri syai'. Kata Allah tabaraka wa taala, Laisalaka minal amri syai' bukan urusanmu sedikit pun dalam masalah tersebut. Kalau wa fi riwayatin di dalam sebuah riwayat disebutkan yad'u 'ala sofwan. Dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang dikutuk oleh Nabi alaihi salatu di sini. Di antara adalah Sofwan bin Umayyah. Kemudian ada Suhail bin Amr. Ada Al-Haris Ibnu Hisham radhiyallahu anhum ajma'in. Fanazalat ini orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang dulu memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian mereka masuk Islam. Makanya Allah tabarak wa taala menyatakan laisa laka minal amri syai. Bukan urusanmu untuk memberikan hidayah kepada seseorang sedikit pun. Nah. Maka diterangkan oleh Syekh Salih Fauzan Allah Ta'ala Qala Ibnu Umar Yang dimaksud dengan Ibnu Umar Ibnu Umar adalah Huwa Abdullah Ibnu Umar Ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhuma Beliau adalah Abdullah Nama aslinya adalah Abdullah Kunyahnya adalah Ibnu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma Sahabiyun Jalil Seorang sahabat yang mulia min ubadi sahabah termasuk dari kalangan ahli ibadahnya sahabat min ubadi sahabah wa ulamaihim termasuk dari ahli ibadahnya para sahabat dan ulamanya mereka mata sanata salasin wa sab'ina lil hijrah beliau wafat pada tahun 73 hijriyah. Qala wa fihi dan dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Wahab rahimahullah taala wa fihi. Maksud dengan wa fihi ay fi sahih. Di dalam kitab sahih. Wal muradu bihi sahihul Bukhari. Dan yang dimaksudkan dengan sahih di sini adalah sahih Bukhari. Nah. Kenapa? Karena memang di sini atof kepada sebelumnya ya. Sebelumnya sebutkan wafis sahih. Maka di sini wafihi begitu. Baik. Anahu sami'a Rasulullah SAW ay ba'dama syujja. Ini maksudnya adalah setelah beliau syujja terluka wa kusirat ruba'iyatuh dan setelah patah gigi rubaiyahnya. Yaum Uhud di dalam perang Uhud. Dan sudah jelaskan dalam hadis sebelumnya gigi rubaiyah adalah apa? Gigi yang setelah gigi seri, ya. Nah. Taib. Kalau di kita gigi seri dan diantara gigi seri dengan gigi taring, ya. Itu namanya gigi rubaiyah. Taib. Yang dikatakan rubaiyah karena memang jumlahnya 4. Gitu. Atas 2, bawah 2, ya. Nah, <clears throat> atau juga dibaca dengan raba'iyah. Allahumma al'an. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allahumma al'an. Ya Allah, kutuklah. Ay utrud wa ab'id. Utrud, usirlah. Wa ab'id, dan jauhkanlah. Min rahmatik, dari rahmatmu. Ini makna daripada al-la'nah, kutukan. Ya. Baik. Ini makna daripada apa? Kutukan. Seseorang itu dikutuk, mal'un, itu artinya apa? Matrud. Ya. Orang yang matrud, orang yang terusir. Ya. Orang yang terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian fulanan wa fulanan minhum Sofwan ibnu Umayyah. Yang dimaksud dengan fulan dan fulan di sini diantaranya adalah Sofwan ibnu Umayyah, Waswail bin Amr, wal Haris bin Hisham. Radil anhum. Sami Allahu liman hamidah. Arti daripada Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar bagi siapa saja yang memujinya. Maksudnya di sini ajab Allah. Man hamidahu. Allah mengabulkan orang yang memujinya. Wa taqabbalahu dan menerimanya. Menerima pujian tersebut. Ya. Kenapa di sini maknanya demikian? Ya, padahal lafadznya lafadz fil mudhari' ya. ini sami Allah, Allah mendengar, telah mendengar. Kenapa bisa bermakna menjadi mengabulkan dan menerima? Li'annahu qad uddiya billah. Karena sami'a di sini yang dia membutuhkan satu objek saja bisa bisa menjadi du, membutuhkan dua objek. Dua objek dengan apa? Tentunya dibantu dengan huruf yang menjadikan dia yang tadinya lazim menjadi mutaaddi yang tadinya mutaaddi satu maf'ul menjadi mutaaddi dengan dua maf'ul begitu. Baik. Makanya di sini disebutkan kata Syekh qad uddiya billah. Sudah dijadikan mutaaddi dengan lam. Namanya fil fil itu terbagi menjadi dua ya. Fil itu ada yang lazim Lazim itu tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ul bih. Ada yang muta'addi. Ya. Ada yang dia butuh sudah apa dia membutuhkan objek penderita. Kayak misalkan apa? Mendengar. Butuh yang didengar. Ya. Kemudian memakan, butuh yang dimakan. Ya, minum dan seterusnya. Berbeda dengan apa? Berdiri Berdiri tidak butuh kepada objek penderita yang didirikan, nggak butuh. Ya, karena dia sendiri berdiri. Kan gitu ya. Duduk ya, berjalan dan seterusnya. Dia tidak butuh objek penderita. Yang dibutuhkan hanyalah apa? Pelakunya. Begitu. Baik. Fil ini terbagi menjadi dua tadi, lazim dan muta'addi. Nah, di sini qad uddiya bilang, Dia menjadi muta'addi dengan lam ini. Dengan liman. Nah, ya. Liman. Padahal bisa saja sami Allahu man hamidahu. Kan gitu kan? Tetapi untuk menjadikan dia lebih muta'addi dengan bantuan lam. Liman. Sami Allahu liman hamidahu. Baik. Alhamdu sendiri adalah diddu dzam. Alhamdu pujian adalah lawan dari dzam, celaan. Wa yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbati lahu di mana alhamdu ini pujian ini yakunu bisa terwujudkan ala mahasinil mahmud ketika membicarakan mahasinil mahmud hal-hal yang bagus dari yang dipuji ya pujian itu akan muncul ketika apa ketika ada hal-hal yang bagus dari yang dipuji baik tetapi apa alhamdu pujian kepada Allah tabaraka wa taala ma'al mahabbati lahu. Dibarengi dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ya. Beda dengan ketika seseorang memuji orang lain. Ya. Ketika seseorang memuji sesamanya, pujian itu terbagi menjadi dua. Ada pujian yang sifatnya dam, apa ada yang sifatnya madah itu sendiri, ya. Jamil al-ikhtiyari kalimat yang dipilih yang indah ya untuk orang tersebut memuji ada yang berupa zam celaan ya ada orang memuji orang lain tujuannya apa betul-betul memuji ada yang tujuannya apa mencela ya bahasa kita apa ngeledek ngejek nah, kan gitu ya bahasanya memuji tapi apa tujuannya meledek mengejek ya baik ini Berbeda dengan pujian yang diberikan kepada Allah. Kalau pujian yang diberikan kepada Allah, ma'al mahabbatilahu. Orang itu pujiannya akan diterima oleh Allah tabarak wa ta'ala ketika apa? Ketika dibarengi dengan mahabbah, kecintaan. Ya. Karena dalam beribadah, memuji itu juga ibadah. Ya. Dalam beribadah harus dibarengi dengan apa? Al-mahabbah. Begitu. Harus ada tiga unsur kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Al khauf wal raja wal mahabbah. Ya. Demikian. Baik. Karena al khauf wal raja bimanzilati janahi fi tair. kedudukannya sama dengan dua sayap pada seekor burung. Wal Mahabbah bimanzilati ras. Dan kecintaan itu tujuan apa? Kedudukannya sama seperti kepala pada burung tersebut. Ya. Burung tanpa kepala mau kemana dia? Ya. Demikian juga burung kalau cuma satu sayap. Tidak akan seimbang. Ya. Baik, demikian. Nah. Qala Hafidullah Ta'ala yad'u ala Safwan ila akhir. Dikatakan di sini yad'u ala Safwan. Fi riwayah yad'u ala Safwan. Ibnu Umayyah. Ibni Umayyah. Perlu diingat kata da'a yad'u ya. Itu ada tiga bentuk. Da'a ila, da'a ala, ya, da'a la atau li. Ya. Misalkan da'a alaihi, da'a lahu, da'a ilaihi. yang berbeda. Ya. Ketika da'a ala da'a alaihi ya al da'a ala Sofwan wa da'a ala ala ala fulan fulan ini artinya apa mendoakan kejelekan ya kalau doa da'a lahu mendoakan kebaikan lawannya ya ini yang perlu diingat da'a ala dengan lahu ya jangan sampai ketukar baik kemudian ada da'a ilaihi mananya mengajak ya mananya mengajak baik Kenapa li'annahum ru'usus musyrikin Ya Uhud? Karena mereka-mereka ini, tiga orang ini adalah ru'usul musyrikin. Para tokohnya kaum musyrikin ketika perang Uhud. Ketika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam terluka sampai patah giginya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? mendoakan kejelekan bagi mereka. Baik. Karena apa? Karena Nabi merasa itu pantas bagi mereka. Pantas bagi mereka. Walaupun kemudian nanti ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Waqad Dan Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu. Ya. Fa aslamu wa hasuna Maka mereka pun masuk Islam wahasuna islamhum dan keislaman mereka pun menjadi bagus. Abdul bawa Ibrahim uh, Yakub uh, Abdul Muhammad bawa al makna ijmalil hadis Sekarang makna secara global terhadap hadis ini Yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fis salah ala. Lihat. Ya. Jangan terkecoh dengan fis Ya. Karena fis ini jar majur muta'aliknya dengan yad'u. Gitu ya. Taib. Tapi yang idiom daripada yad'u adalah yad'u ala. Pernah belajar idiom? Belajar bahasa Inggris ya? Apa itu idiom? Alhamdulillah. Anu lupa-lupa ingat. Pokoknya dia ada temennya ini. Iya bukan dia apa temennya temennya jadi misalkan apa ya uh, it is ha ini nggak bisa di, di, dipisah is ini nggak bisa pisah dari it kan gitu ya ha jadi kan gitu ya jadi it's dan itu harus selalu nempel ya kan nah itu namanya idiom seingat anak pelajaran bahasa Inggris begitu ya nah di sini juga sama dalam bahasa Arab ada idiom ya Nah, dia tidak bisa dipisahkan ini. Kata ini tidak bisa. temennya itu pasti ini. Nempel. Iya. Nah, yad'u tadi temennya tiga. Bisa yad'u ila, yad'u ala, yad'u lahu. Nah, gitu ya. Atau yad'u li. Begitu. Taib. Di sini yad'u fi salah. Maka fi di sini jangan terpengaruh. Iya. Fi salah yad'u alanya yang diterjemahkan. Iya ala syakh ashkhasin muayyanin. Nah, begitu ya. Mafhum sini? Baik. Berarti sini apa? Yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma memberitahukan kepada kita annahu sami'a Rasulullah SAW bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW yad'u ala ashkhasin muayyanin fi shalah. Nah, begitu. Ya. Beliau mendengar Rasulullah SAW mendoakan keburukan tadi laknat kutukan tadi ala ashkhasin muayyanin kepada beberapa orang tertentu fi salah di dalam salat nah begitu ya baik minal kufar dari orang-orang kafir adauhu yang telah menyakiti beliau alaihi salatu wassalam yauma uhudin di hari perang Uhud Fa'atabahu Allahu biqaulihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkritik beliau alaihi salatu wasalam dengan firmannya. Ya. Laisa laka minal amri syai. Bukan urusanmu sedikit pun dalam urusan tersebut, dalam masalah tersebut. Ya. Hatta engkau khalilullah, hatta engkau habibullah. Ya. Bukan urusanmu. Okay. Dan sejarah juga sudah membuktikan berapa banyak nabi yang memiliki anak yang durhaka. Ya kan? Baik, demikian. Dari anak, dari istri dan demikian seterusnya. Baik. Maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala ingin menegur nabi kita alaihi salatu wasalam. Dalam masalah hidayah atau taufik bukan urusan beliau alaihi salatu wasalam dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa taballahu alaihim yang pada akhirnya Allah menerima taubat mereka. Allah bukakan hati mereka padahal mereka termasuk dari orang yang sangat memerangi Rasulullah SAW. Memerangi bukan hanya dengan lisan. Ya. Yeah. Tetapi dengan sinan, dengan tombak. Ya. Yeah. Sampai patah gigi Rasulullah SAW. Ya. Yeah. Tidak hanya dengan lisan. Fataballahu alaihim faamanu billahi wa rasulihi. Kemudian mereka pun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, lihat. Maka jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Terus doakan kebaikan bagi kita, bagi orang lain. Gitu. Ya. Yeah. Nah, walaupun kita melihatnya ini mah sulitlah ya tetap terus doakan kebaikan ya munasabatul hadis lil bab kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya adalah annafihi bayana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakdir. di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya Nabi SAW lam yakdir tidak kuasa tidak mampu ayat fa'a untuk mencegah adal musyriki gangguan orang-orang musyriki an nafsihi dari dirinya sendiri wala an ashabihi juga dari para sahabatnya yang mendapatkan gangguan bukan hanya nabi saja bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya para sahabatnya Ya, begitu. Balaja ila rabbih al-qadir al-malik. Bahkan beliau berlindung kepada Rabbnya. Yang maha mampu, maha berkuasa. Mimma dulu ala butlani ma ya'taqiduhu ubadul qubur yang ini termasuk dari dalil yang menunjukkan atas batilnya mayataqiduhu apa yang diyakini ubadul kubur oleh para penyembah kuburan. Ya. Fil awliya salihin. Di dalam keyakinan mereka terhadap orang-orang para wali dan orang-orang saleh. Ya. Karena hakikatnya mereka menyembah kuburan itu adalah karena apa? Karena sahibul kabarnya, ya kedudukan sahibul kabarnya. Dia Isa Ma yustafadu minal hadis Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Awalan yang pertama Butlanu ta'alluqi bil awliya'i wa salihin Batilnya At-ta'alluq Ketergantungan Keterikatan bil auliai wassalihin kepada para wali dan orang-orang saleh. Orang kalau sudah tergantung, ketergantungan sama orang-orang para wali dan orang-orang saleh, ya. Kayak ketergantungan sama obat, ya. Kemana-mana bawa obat kan? Iya kan? Ah, kalau mereka kemana-mana bawa fotonya, ya. Apakah diselip di dompet, apakah ditempel di mobilnya, kendaraannya, ya. Di rumahnya, tokonya, tempat usahanya dan sebagainya. Semua. Ya, mali bil habaib. Ya. Dipenuhi dengan gambar-gambar apa? Para walinya. Orang-orang saleh. Tapi, gitu ya. Nah. Ini yang terjadi. Li talabi qada'il hajat untuk mencari memenuhi kebutuhan hajatnya. Wa tafrijil kurbat untuk melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan. Ini batilnya ketergantungan dengan para wali dan orang-orang saleh. Nah. Kalau saja Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa me mencegah, menolak bahaya gangguan yang menimpa dirinya dan para sahabatnya. Bagaimana dengan para wali? para orang saleh yang kedudukannya di bawah Pak, di, di bawahnya Nabi alaihi ya. Nah. Berarti ini apa? Batil berarti mereka. Keyakinan ini batil. Sanian yang kedua jawazud du'a alal musyrikin fi salah. Bolehnya berdoa dengan doa keburukan kepada kaum musyrikin di dalam sholat. Ini secara mutlak. Ya. Secara umum. Bukan alat ta'yin. Bukan secara ta'yin per individu. Ya. Di sini Syekh Saleh Fauzan berbicara tentang alal musyrikin. Umum. Ya. Bukan ala ashkhasin muayyanin. Begitu ya. Baik. Jadi jangan sampai disalahfahami berarti boleh mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin. Tuh, ini buktinya. Syekh Shalih Fauzan juga mendukung. Enggak. Keliru. Syekh Shalih Fauzan hanya mengatakan alal musyrikin. Ya. Ini ya, secara umum. Salisan yang ketiga Dalilun ala anna tasmiyata syakhsil mad'u lahu Au alaihi la yadurru salatan. Di dalam hadis ini juga ada dalil yang menunjukkan anna tasmiyata syakhsi bahwa penyebutan nama seseorang al-mad'uwi lahu yang didoakan kebaikannya ya au alaihi atau didoakan keburukannya ya lihat beda ya lahu au alaihi kalau lahu berarti apa? Tadi? enggak, Kebaikan, ya. Alaih keburukan, ya. Walaupun disebutkan namanya ketika apa? Fi salat di dalam salat, ya. Maka apa? La yadurru salata. Tidak menjadikan salat itu rusak. Tidak membatalkan salat. Ya. Maksudnya la yadurru salat tidak membatalkan salat, tidak membuat rusak. Baik. Jadi misalkan kita mendoakan kebaikan bagi fulan. Ya. Di dalam salat kita. Terkhusus di dalam apa? sujud kita. Sebelum salam. Ya. Ba'da tasyahud misalkan. Sebelum salam kita mendoakan kebaikan. Ya. Bagi seseorang. Ketika menyebut namanya. Misalkan, Allahumma aslih li fulan, fulan, fulan, fulan misalkan. Boleh. Dan tidak merusak sholat. Ya. Rabi'an yang keempat, at tasrihu Di sini ada tasrih. Ada kejelasan. Bi'annal imam yajma' baina tasmi wa tahmid. Bahwasanya imam di dalam salat itu mengumpulkan dalam mengucapkan dalam doanya itu mengumpulkan, menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Antara ucapan sami Allahu liman hamidah dengan Rabbana walakal hamd. Ya. Artinya bagi imam disunnahkan, dianjurkan untuk apa? Untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya, begitu. Baik. Nah, Nah, dan riwayat Abdullah bin Umar ini lebih sahih daripada riwayat yang lain karena ini dalam sahih Bukhari. Ya. Nah, dengan tambahan walakal hamd. Baik. Nah. Sedikit lagi kita masuk bab yang baru. Baik. Dalil yang terakhir qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dan di dalam kitab sahih juga dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berdiri Hina anzalallahu alaih Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya kepada beliau Dalam surah syu'ara ayat 214 wa anzir ashiratakal aqrabin dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Nanti ada perbedaan antara ashirah dengan al-aqrabin. Al ya. Faqala maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ya ma'asyara Quraisyin, atau kalimatan nahwaha, Wahai ma'asyara Quraisy, wahai segenap Quraisy, atau dengan kalimat yang semisal itu, Ishtaru anfusakum Ishtaru Belilah Ya yeah. Tebuslah jiwa-jiwa kalian La ughni ankum minallahi syai'an Karena aku tidaklah Bisa Mencegah kalian Dari azab Allah sedikit pun Ya Abbas ibn Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Boleh dibaca ya Abbasa, uh, ya Abbasu, boleh juga ya Abbas, Abbasa, ya. Nah. Eh, hey. Afan. Ya Abbasu ini mabni ya. Maksudnya ibna boleh dibaca ibna, boleh dibaca ibnu. Baik, begitu. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib Wahai Abbas ibni Abdul Muttalib La ughni anka minallahi syai'an Aku tidak mampu mencegahmu dari siksa Allah sedikit pun. Nanti penjelasan ada dari insyaallah dijelaskan oleh Syekh juga. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah SAW, La ugni anki minallahi syai'an. Tidaklah aku mampu men mencegahmu dari adab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salini min mali ma syi'ti. Mintalah dariku dari hartaku. Ma syi'ti, apa yang kau mau. laughni ughni anki minallahi syai'an. Karena aku tidak mang, tidak mampu mencegahmu dari siksa Allah Azza wa Jal sedikit pun. Diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala Qala Abu Hurairah kila Nama asli Abu Hurairah ada yang mengatakan as-sahih bahwa pendapat yang sahih adalah anasmahu Abdurrahman ibnu Sakhar. Bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Pendapat yang sahih kata Syekh Saleh Fauzan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar ya. Walaupun di sana ada yang mengatakan nama beliau adalah Abdullah, ada yang mengatakan Abdul Syams, ada yang mengatakan yang lainnya. Ya. Tapi pendapat yang sahih adalah Abdurrahman bin Sahr. Dausiun beliau dari kabilah Daus. Kabilah, kabilah yang besar di Yaman. Ya. Min fudala sahabah. Termasuk dari tokohnya para sahabat. Orang-orang mulianya. Wa hufadhihim Dan termasuk dari hufadnya. Hafidnya dari para sahabat. Kenapa? memang beliau meriwayatkan lebih daripada lima ribu hadis. Ya. Nah. Wa ulama ihim Termasuk dari ulama mereka. Rawa aksara min khamsati alaf hadisin. Meriwayatkan lebih dari lima ribu hadis. Nah. Tuwfiya sanata sab'in. Beliau wafat pada tahun sanata sab'in au samanin au tis'in wa khamsina lil hijrah. Beliau wafat pada tahun 7 57 eh, Hijriah atau 58 Hijriah ataupun 59 Hijriah. Nah, berdekatan antara 57 sampai 59. Qala wa fihi ay fi Sahih Bukhari yang dimaksud dengan wa fihi an Abi Hurairah fihi di sini adalah fi Sahih Bukhari. Wa fihi ay fi sahih Bukhari qama qala qama ay sa'ada 'ala safa Adapun kalimat qama maksudnya adalah sa'ada naik 'ala safa ke bukit safa ini riwayat yang sahih ya. Karena nanti di sana ada riwayat yang mengatakan beliau sa'ada ala Jabal Abi Qubaish. Nih. Karena memang Eh, gunung Abu Qubaysh ini adalah gunung terusan dari gunung Sofa. Sofa, Marwa, ya. Sini Sofa, Marwa. Nah, nanti terusannya adalah Bukit Abu Qubaysh. Jabal Abu Qubaysh namanya. Nah, yang kata orang sebagai apa sebagian orang awam, sebagian besar orang awam mengatakan kalau kita ingin melihat arah Ka'bah itu melihatnya kepada bukit Abu Qubaysh katanya. Padahal maksudnya apa? Ya karena memang letaknya itu. Apa ini gunung terusan, begitu ya. Baik. Sehingga akan terlihat di situ. Gunung Abu Kubesnya. Nah. Sehingga Syekh di sini langsung menyebutkan qama ay sa'ada 'ala sofa. Ini naik ke atas bukit sofa. Apa berdasarkan riwayat yang sahih dalam sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Seingat saya. Nah, wallah alam sahab. Kemudian asyirataka ashiratul rajul dikatakan asyirah ashiratul rajul Asyirahnya seseorang hum banu abihi al-adnun. Yang dimaksud adalah putra-putra dari ayahnya, dari garis ayah yang terdekat. Itu baru dinamakan asyirah. Yes. Iya. Putra-putra dari garis ayah yang terdekat. Gitu. Au tuh atau yang dimaksud dengan asyirah juga adalah qabilahnya. Sedangkan al akrabin yang dimaksud adalah al-aqraba fal-aqraba minhum. Orang yang paling dekat, kemudian yang dekat berikutnya dari kalangan asyirah tersebut. Ya. Ini maksudnya al akrabin Baik. Ya ma'syara, al maasyar maksudnya ma'asyar di sini adalah al-jamaah. Sekelompok orang. Makanya sering diterjemahkan dengan apa segenap ya begitu karena memang bahasa Indonesia ya kalau dibilang sekelompok jadi kesannya jadi sedikit ya nah tapi kalau segenap kesannya lebih banyak menyeluruh nah, begitu kan nah padahal kalau kita ya ya jemaah berarti apa ya semua yang hadir nah, kan gitu kan ya nah yang hadir maupun yang tidak hadir nanti termasuk kenapa karena diperintahkan untuk apa? yang syahid al-ghaib. Kan begitu ya? Yang hadir di, diperintahkan untuk menyampaikan pada yang tidak hadir. Nah, begitu. Nah. Nah, gitu ya. Sehingga Pak, seringnya seperti itu kan ya, ya jemaah. Nah, begitu. Baik. Nah. Au kalimah atau satu kalimat maksudnya apa? Binasbi kalimah atfun ala maqablahu. Ini kenapa dibaca au kalimatan nahwaha? Kalimah di sini adalah atof kepada yang sebelumnya. Ini ma'syara. Ya. Ya ma'syara karena dia apa? Munada mudhaf. Maka apa? Yang menjadi mudhaf di mansub, di nasab. Dibaca nasab dengan fathah. Ya Quraisyin sebagai mudhafun ilih. Di kasrah dia. Baik. Nah, majrur karena mudhafun ilih. Nah, sekarang kalimatan ini apa? Nasab karena atof kepada yang sebelumnya. Nah, yakni ataf kepada ma'syara. Ada huruf atafnya di situ au. Iya, kalimat au. Au qala kalimatan. Sehingga takdirnya adalah ai au qala kalimatan nahwaha. Nah, ini takdirnya. Syakun minar rawi. Di sini adalah keraguan dari rawi. Nah. Ishtaru anfusakum mananya adalah khallisuha minal adab selamatkanlah diri-diri kalian minal adab dari siksa Allah tabaraka wa taala bitauhidillahi wa taati dengan mentauhidkan Allah dan taat kepadanya wala ta'tamidu ala syarafil nasab dan jangan bersandarkan diri menyandarkan i'timad ya bergantung kepada syarafin nasab kemuliaan nasabnya ya taib la ughni ankum minallah La ughni ankum. Maksudnya apa? La adfa'u ankum. min Allah ay min adabillah. Ya. Yeah. La ughni ankum maksudnya la adfa'u ankum. Saya tidak bisa mencegah darimu, dari kalian. Adab Allah min Allah min adabillah. Dari adab Allah tabarak wa taala. Baik. Raf'un lima qad yutawahhamu annahu yughni anhum. Ya. Yeah. Ini sebagai bentuk bantahan dalam rangka untuk mengangkat apa yang diwafahami oleh sebagian orang bahwasanya Rasulullah SAW bisa mencegah azab Allah Tabaraka wa Taala dari seseorang. Ya. Anau yughni anhum min Allah syai'an bi syafaatih. Bahwasanya Rasulullah SAW bisa mencegah azab Allah tabarak wa taala dengan syafaatnya. Demikian. Nah. Abbasu wa Safiyatu wa Fatimatu bi raf'i di sini Abbas, Safiyah, Fatimah dibaca dengan rafa. Iya, kenapa? Alal bina. Alal bina maksudnya apa? Mabni. Karena dia apa? Mabni. Mabni alad dhom. Iya. Karena dia apa? Munada mufrad. Karena dia munada mufrad. Munada itu ada beberapa macam ya. Nanti kalau pelajar nahu, munada ada beberapa macam. Di sini bentuknya adalah munada mufrad. Nah, maka dia mabni ala dhab. Wa yajuzu nasab bin nida. Nah, dan boleh juga dengan nasab dengan munada ini. Wa bana wa ammahu eh, wa ammata wa binta nasab. Di sini ibna ammata binta itu dengan nasab. Ya. La ghair. Tidak ada uh, bacaan yang lain. Nah. Badalan minan munada. Sebagai bentuk badal dari munada. Nah. Au atfa bayan atau sebagai atof bayan. Nah, berarti keliru tadi ya. Lafu, afwan. Uh, di awal saya sebutkan abna apa ibna yang bisa berubah ya. Baik keliru. tay. Nah, yang berub, bisa berubah justru yang Abbasnya. tay. Nah, salini min mali mintalah dariku dari hartaku. Kenapa disebutkan demikian? Alasannya kata Syekh Salih Fauzan li anna hadha huwa alladhi yaqdiru alih. Karena inilah yang beliau SAW mampu. Rasul hanya mampu dalam masalah ini. Silahkan minta dari hartaku. Ini yang aku mampu. Adapun urusan adab Allah tabaraka wa taala aku tidak bisa membantu. Wa makana min amrillah fala qudratalahu alih. Adapun apa yang menjadi urusan Allah tabaraka wa taala maka tidak ada kemampuan bagi Rasul SAW untuk mencegahnya. Nah, demikian ya. Berarti apa? Hadis ini serupa dengan yang sebelumnya ya. Serupa dengan yang sebelumnya. Rasulullah SAW hanya mampu untuk membantu dalam perkara apa? Yang beliau mampu. Adapun yang menjadi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak akan bisa membantunya. Baik, al-ma'na al-ijmali hadis. Mana secara global terhadap hadis ini? Yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah SAW hina ma'amarah Allah fi kitabil karim ayundira qarabatahu. Di sini Abu Hurairah anhu memberitahukan tentang apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau di dalam kitabnya yang mulia untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya. Annahu qama di mana Rasulullah SAW beliau berdiri mumtasilan amra rabbih ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin maka Rasulullah SAW bergegas berdiri. Kenapa bergegas berdiri? Dalam rangka untuk apa? mewujudkan perintah Allah tabarak wa taala. Ya. Dan inilah apa? Orang-orang yang man aradahullahu bi khairin. Orang yang Allah keingin inginkan kebaikan padanya. Ketika apa? Ketika Allah perintahkan dengan sesuatu, maka dia apa? Bersegera, bergegas. Nah, sebagaimana perintah Allah tabarak wa taala ketika apa? mengingatkan tentang orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh U'iddat lil muttaqin. Lihat. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang musara'ah ila khair. Ya. Wasari'u. Makanya Allah perintahkan apa? Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha samawati wal Ya. Bersegeralah. Bersegeralah, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah tabaraka wa taala dan jannahnya. Nah. Maka di sini juga sama Rasulullah SAW. Qama mumtasilan amra rabbi. Berdiri dalam rangka mewujudkan perintah Rabbnya. ada qarib apa Quraisyan, maka beliau pun memanggil Quraisy bibutuniha dengan asal-asalnya. Nah, asal-asal dari kerabatnya. Iya, butuniha maksudnya apa? Dengan yang paling dekat dari kerabatnya. Lihat yang disebut yang diseru, yang dipanggil, iya. Baik, orang-orang yang paling dekat. Abbas pamannya, iya. Kemudian Sofiyah bibinya Kemudian apa? Fatimah putrinya. Lihat. Dipanggil yang menjadi usul daripada nasl beliau alaihi salatu wassalam. Fanada Quraisyan biputuniha putuniha wa nada ammahu wa ammatahu wa bintahu. Maka beliau SAW pun memanggil pamannya, bibinya, putrinya. Fa'andharahum binadharatin uh, fa'andharahum nidaratan khasah maka Rasulullah SAW memperingatkan mereka dengan peringatan yang khusus. Wa amarahum ayukhallisu anfusahum. Dan Allah memerintahkan mereka, uh, Rasulullah SAW memerintahkan mereka, afwan, agar mereka membebaskan diri-diri mereka min adabillah dari adab Allah Tabarak wa taala bitauhidihi wa ta'atih. dengan mentauhidkannya dan men dengan ketaatan kepadanya وبلغهم, وبلغهم dan menyampaikan kepada mereka annahu la yadfa'u anhum min adabillahi syai'an bahwasanya Rasulullah SAW la yadfa'u anhum tidak bisa mencegah dari mereka sedikit pun min adabillahi syai'an dari adab Allah tabarak wa taala idza lam yu'minu apabila mereka tidak mau beriman fa mujarradu qurbihim minhu maka semata-mata Mujarrad, ya, semata-mata. Qurbih minhu. Kedekatan mereka dari Rasulullah SAW, ghairu nafi'in lahum. Tidak akan memberikan kemanfaatan bagi mereka. Biduni iman. Kalau tanpa iman. Ya. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya. Anafi annahu la yajuzu ayutlaba minar rasul wala min ghairihi min babi aula anafihi bahwa dalam hadis ini annahu la tidak dibolehkan ayut laba minar rasul untuk meminta dari rasul wala min ghairihi tidak pula dari selainnya min babi aula tentu lebih pantas lagi illa yaqdiru alih kecuali yang beliau mampui min umuri dunia dari perkara dunia ya wa amma ma la yaqdiru ila ilallah adapun dalam perkara yang tidak akan bisa dimam, apa diwujudkan kecuali oleh Allah fala yajuzu ayutlaba maka tidak boleh diminta illa min Allah kecuali dari Allah tabaraka wa taala fa fihi raddu ala ubadil qubur maka di dalam hadis ini ada bantahan terhadap para ubadil Kubur para penyembah kuburan alladzina yastaghitsuna bil amwat yang mereka beristighasah kepada orang-orang yang sudah mati litafrijil kurbat dalam rangka untuk membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan wa qadail hajat dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Baik. Berarti apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini awalan yang pertama ar-raddu ala ubadil anbiya'i was salihin. Di sini ada bantahan bagi para penyembah para penyembah para nabi dan orang saleh alladzina yata'allaquna fil makhluqin yang mereka bergantung kepada para makhluk fi qadai hawaijihim di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka allati la yaqdiru alaihi illallah yang mana tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Allah. Sanian yang kedua annahu la yajuz bahwasanya tidak boleh ayut laba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Tidak boleh diminta dari seorang hamba illa ma yaqdiru alaihi kecuali yang dia mampu. Ya. Salisan yang ketiga, musara'atun Nabi SAW ilam imtisali amri Rabbi. Di sini bergegasnya Nabi SAW, segeranya Nabi SAW untuk mewujudkan perintah Rabbnya. Wa tablighi risalati. Dan menyampaikan risalahnya. Rabi'an yang keempat, annahu la, yunah, la yunajji min adabillah illa iman bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan dari azab Allah tabaraka wa taala kecuali iman wal amalus saleh dan amalan saleh ya lalu i'timad ala mujarradil intisab lil ashkhas tidak bisa hanya bergantung kepada menyandarkan diri atau intisab menyematkan diri menisbatkan diri lil ashkhas kepada sosok-sosok seseorang Nah, khamisan yang kelima, anna awlan nasi bi Rasulillah SAW ahlu ta'ati. Bahwasanya manusia yang paling pantas menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW adalah ahlu ta'atih. Orang-orang yang taat dari umatnya. Ya. Yeah. Wa mutaba'atihi. Dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW. Min qarabati wa ghirihim. Baik dari kerabatnya maupun yang selainnya. Ya. Yeah. Ketika ada kerabatnya dan dia ahlu taati wa mutabaati menjadi orang yang taat kepada Rasul dan orang yang mengikuti Rasul SAW maka dia menjadi akrabun nas ya. Eh, akrabun nas atau aulan nas bi Rasulillah SAW sadisan yang keenam anna mujarad al qurabah minar Rasul SAW mujarad al qurabah minar Rasul SAW layan yanfa'u biduni iman bahwasanya semata-mata karabah, kekerabatan dari Rasul SAW ini tidak bermanfaat jika tanpa iman.